Alhamdulillah pada hari ini Allah berkenan mengumpulkan kita dalam rangka mengisi sisa-sisa umur kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan mengambil satu telaah singkat mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi uh, kemanfaatan untuk kita semua. Saya akan berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis di dalam kitab Sahih Muslim. Babnya adalah babul fitan Rasulullah mengingatkan di dalam satu di satu uh, satu momen Rasulullah mengatakan kepada para sahabat apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang keadaan manusia di akhir zaman Rasulullah mengatakan wayab khashirarun nas fi khifatil tayr wa ahlamis sibak la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkar. Kata Rasulullah di akhir zaman dan ini merupakan ciri akhir zaman akan tersisa mayoritas manusia-manusia yang punya sifat fi khifatid dair. Khifatid dair itu istilah. Khifah itu artinya ringan, tohir itu artinya burung, keringanan burung. Dan dalam istilah Arab itu maknanya adalah licik. Di akhir zaman akan banyak orang licik. Wa ahlami sibak dan bukan hanya licik, tapi dia ahlami sibak rakus. Lebih dari itu bagaimana sifatnya? Lebih dari itu dia memiliki sifat la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkar. Tidak memakrufkan yang makruf, juga tidak memunkarkan yang munkar. Yang makruf dibilang munkar, yang munkar dibilang makruf, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Padahal semuanya sudah jelas dalam Al-Quran. Mana yang hak, mana yang batil, semuanya sudah jelas. Ketika saya tanyakan di beberapa tempat jamaah, di beberapa acara, saya tanyakan jamaah menjawab, saya tanya ini ada di mana jamaah sekalian? Lihat ya, iya. Yang licik sering lihat, iya. Yang rakus sering lihat iya. Orang yang memakrufkan yang munkar, memunkarkan yang makruh sering lihat iya. Di mana? Jawabannya di TV. Yang licik di TV banyak-banyak. Yang rakus di, di TV banyak-banyak. Diajar iya. Yang memakrufkan yang munkar, munkarkan yang makruh di TV banyak-banyak. Saya balikin tanya lagi. Ditonton nggak? Iya. Artinya apa? Rasulullah tidak bohong. Karena terus terang saja, masyarakat sekarang belajarnya dari televisi tidak belajar dari Al-Quran dalam bentuk kajian, tidak belajar dari hadis dalam bentuk kajian, tapi belajar lebih banyak mayoritas dari televisi. Sehingga tidak salah Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang punya sifat tadi. Licik, rakus, tidak makrufkan yang makruf, tidak memunkarkan yang munkar. Berangkat dari hadis ini, saya ingin mendudukan permasalahan tentang kewajiban amar makruh nahi munkar. Saya hanya akan mengambil satu dalil dari tujuh dalil Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Fakala Ta'ala wa takum minkum ummatun yaduruna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Rasulullah, harus ada segolong ah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, harus ada segolongan umat umat ini yang bagaimana di antara mereka yang punya Tugas satu, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebajikan. Ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, nahi munkar. Istimewanya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sekaligus pada satu waktu sedang mengajarkan kepada kita ada tiga tugas berbeda. Apa tiga tugas berbeda itu? Tiga tugas yang berbeda itu saya istilahkan saja yang pertama adalah dakwah. Yang kedua amar ma'ruf, tiga nahi munkar. Amar ma'ruf tidak sama dengan nahi munkar. Nahi munkar tidak sama dengan dakwah. Jangan katakan amar ma'ruf adalah dakwah. Jangan katakan nahi munkar adalah dakwah. Karena dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, ketiganya adalah tugas yang berbeda. Bagaimana memaknai ayat ini? Cukup kita memaknai ayat ini dari metodologi Rasulullah SAW melakukan pendidikan terhadap anak-anak. Umur 0 sampai 7 tahun, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan anak-anak dari mulai umur 0 sampai 7 tahun, satu, tidak boleh dimarah. Apapun yang terjadi, anak 0 sampai 7 tahun gak boleh dimarah. Dimarah saja gak boleh, apalagi dipukul. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena 0 sampai 7 tahun adalah anak yang belum tangis. Belum mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana cara mendidik mereka? Didiklah mereka dengan penuh kelemah lembutan. Dan ini merupakan karakteristik dari dakwah. Dakwah itu lemah lembut. Terus bagaimana dengan anak selanjutnya? Rasul mengajarkan kepada kita mendidik anak 7 sampai 10 tahun. Apa kata Rasulullah? Wa'mur ahlaka bisolat wa huwa abna'u sabarin. Perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Kalau tadi anak 0 sampai 7 tahun belum tamyiz, belum mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, dia tidak boleh, tidak boleh dipukul, tidak boleh dimarah. Kalau anak 7 tahun sudah boleh, boleh dimarah. Dengan perintah yang baik, tegas untuk apa? Membuat mainstream mereka memahami mana yang benar, mana yang salah. Karena mendidik ketegasan, mendidik, mendidik ke eh, hukum itu harus dengan ketegasan. Tegas. Boleh dimarah? Boleh. Tapi tidak boleh dipukul. Haram hukumnya. Setelah anak itu berumur 10 tahun, apa kata Rasulullah? Wadribuhu wa huwa abna'u ashrin. Pukul anakmu ketika dia tidak mau melakukan yang hak, yang benar, hukum tidak mau melakukan maka boleh dia dipukul dengan pukulan rumah mubarrih dengan pukulan yang tidak boleh menyakiti dan tidak boleh berbekas untuk yang kedua 7 sampai 10 tahun itu merupakan karakteristik dari amar ma'ruf tegas dan yang 7 10 tahun ke atas itu karakteristik dari nahi munkar keras kalau boleh saya simpulkan ayat ini mengajarkan kepada kita ada tiga tugas yang berbeda satu dakwah harus lemah lembut. Yang kedua amar ma'ruf harus tegas. Dan yang ketiga nahi munkar harus keras. Dan ini tadaruj, ini bukan pilihan. Ayat ini menunjukkan bahwa proses kita meluruskan seseorang itu harus dengan proses yang tadaruj dari awal dakwah dulu, baru amar ma'ruf, baru nahi munkar. Gak boleh loncat-loncat, gak boleh tiba-tiba nahi munkar, tiba-tiba langsung amar ma'ruf. Dakwah dulu, lemah lembut dulu. Gak bisa keras, uh, tegas, nggak bisa, baru keras. Itu adalah proses yang dijelaskan di dalam tafsir Munir dan beberapa tafsir yang lain yang memaknai ayat ini. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh, nggak boleh. Islam itu adalah agama kelemah lembutan. Tidak ada keras dalam Islam. Nggak ada tegas dalam Islam. Islam itu penuh dengan kelemah lembutan apa kata Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasana wajadilhum billati ya asan. Saya akan jawab. Ud'u, ajaklah. Kemana? Ke jalan Allah, Rob. Dengan cara apa? Lemah lembut. Ila sabili rabbika bil hikmah, hikmah. Mu'idatil hasana dengan nasihat yang baik. Tapi kalau seandainya kamu harus me, me, uh, harus berdebat, berdebatlah dengan debat yang baik. Saya akan jawab, jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini bukan ayat amar ma'ruf. Dan ayat ini bukan ayat nahi munkar. Ayat ini adalah ayat dakwah. Khusus isinya semua dari A sampai Z tentang kelemah lembutan. Kenapa demikian? Kita lihat akar katanya. Akar katanya adalah ud'u. Da'a yanu, ud'u dakwatan. Jadi ayat ini khusus untuk dakwah. Nah kemudian setelah kita pahami ayat ini, kita ambil satu hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW dalam kitab Imam Abi Dawud, kitab Malajim, bab amar ma'ruf nahi munkar hadis yang ke-4314 yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Kalau wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khuduna 'ala yadi dhalim wa la ta'turunahu 'ala al-haqqi atra wa la taksurunahu 'ala al-haqqi qasra sesungguhnya demi Allah hendaklah engkau benar-benar menyerukan amar ma'ruf dan benar-benar mencegah yang munkar dan sungguh-sungguh menentang tangan-tangan yang zolim dan benar-benar mengembalikan ke jalan yang hak dan benar-benar menjaganya di jalan yang hak. Dari satu ayat, satu hadis kita menyimpulkan bahwa menurut kaidah kaidah usul fikih, kalau ada ayat isinya perintah, itu artinya lil wujud. Maksudnya dari ayat yang pertama kita lihat ada isi perintah, bahkan situ ada ketegasan dengan lam takit, ketegasan di ayat ini ada perintah, maka makna dari amar ma'ruf nahi munkar yang ada di dalam ayat dan ada di dalam hadis yang baru saja disampaikan itu berarti wujud amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah wajib. Kalau hukumnya adalah wajib, bagaimana seandainya amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan dengan tegas mengatakan bahwa oh, kalau wallahi demi Allah La ta'murunna bil ma'ruf aw la tanhauna 'anil munkar. Aw sungguh-sungguh kau jalankan amar ma'ruf nahi munkar aw. Kalau itu tidak kau jalankan, la yusyikun Allah ayat asadikum iqaban minhu. Sungguh Allah akan menurunkan titah musibah dari sisi Allah. Kalau kita sudah turun, semua tad'unahu, kemudian kalian minta kepada Allah, fala yustajabu tidak akan diijabah sama Allah. Jadi, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan, maka Allah akan turunkan titah dari sisi. Dan kalau titah sudah turun, kita berdoa, Allah tidak akan menghentikannya kecuali Allah berkehendak. Siapa yang dimuliakan sama Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya satu contoh, contoh sederhana dari amar ma'ruf nahi munkar yang tidak segera dijalankan. Contoh sederhana adalah lumpur lapindo. Itu luar biasa. Lumpur lapindo itu luar biasa tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Kebetulan saya orang Surabaya, orang Malang. Yang dari Surabaya ke Malang kita butuh waktu dulu hanya sebentar, sekarang cukup cukup lama karena kami harus melewati lumpur lapindo. Luar biasa. Itu sejak awal para ulama sudah bilang, sudah ingatkan, terutama di daerah sidoarjo yang penuh dengan kemaksiatan. Sudah diingatkan, berkali-kali sudah diingatkan. Bahkan di dekat sidoarjo di Surabaya, mungkin bapak-bapak yang orang Surabaya tahu, ada satu tempat pelacuran terbesar se Asia Tenggara, namanya Doli. Itu terbesar se Asia Tenggara. Ketika umat Islam datang untuk minta kepada pemerintah kota Sidoarjo, eh, maaf, kota Surabaya untuk ditutup, apa kata pemerintah kota Surabaya? Maaf, tidak bisa ditutup karena ini aset. Ini aset pemerintah. Besar, se Asia Tenggara. Dan sudah diingatkan, berkali-kali diingat. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Kalau kita sudah turun, tidak akan berhenti sampai Allah sendiri yang menghendaki. Dan ini sudah sudah contoh sederhana. Contoh yang lain adalah tsunami di Aceh. Kejadian tsunami di Aceh mengagetkan seluruh dunia. Ketika tsunami di Aceh ter sebelum terjadi, para ulama sudah ingatkan. Ingatkan apa? Untuk tinggalkan maksiat, untuk tinggalkan segala sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah, mereka sudah lakukan amal ma'ruf, bahkan mereka sudah lakukan nahi munkar. Tapi tidak di, tidak digubris. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah yang terjadi. Siapa yang salah? Masyarakat yang tidak mau ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingat bahwa kita harus meluruskan yang lurus. Meluruskan yang belum lurus dan buru-buru menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Letak urun nabil ma'ruf aulatan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar min qabli an tad'uni fala fala eh, fala fala ujibukum. Lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sebelum kalian meminta Allah tidak memberikan. Sebelum kalian berdoa Allah tidak ijabah. Bahkan satu saat Sayyidina uh, uh, malaikat uh, uh, malaikat Jibril alaihi wassalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala an akrib madinata kada wa kada bi ahliha. Auha Allah ila Jibril Allah mewahyukan kepada mereka Jibril untuk membalikkan satu kota dengan isinya. Angkat, balik, tekan. Apa kata mereka Jibril? Ya Rob, inna fi abduka fulan lebih sikat tanfatain. Di dalam kota itu ada satu hambamu yang tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun ya Allah. Apa kata Allah? Iklibha alaihi wa alaihim. Balikkan kota itu bersama dengan dia dan apa saja yang ada di dalam. Kenapa? Fa inna wajahu lam yatama'ar fiya Sebab wajahnya tidak pernah berhenti Berarti apa? Tidak pernah berhenti, hanya diam saja ketika melihat kemaksiatan merajalela di sekitar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan merupakan satu momen yang sangat penting di mana di saat kita melihat zaman sekarang ini kemaksiatan merajalela di mana-mana, terutama terutama yang terjadi di dalam lingkungan dan keluarga kita. Tidak boleh membiarkan orang tidak sholat di dalam rumah. Kenapa? karena Allah akan murka pada tempat itu. Rumah yang tidak pernah dipakai untuk ibadah, rumah itu akan panas. Ayah dan ibu nggak kerasa tiap hari berantem. Anak dengan ayah seatap tapi tidak merasa hati. Kenapa? Karena tidak ada ikatan ibadah di dalamnya. Saya ditanya sama uh, jamaah, Ustaz gimana sih supaya anak-anak nyambung sama orang tua? Rasulullah sudah ngajar, gampang. Sambungkan anak-anak dengan apa? Sambungkan anak-anak dengan ibadah. Insya Allah nggak akan ada masalah. Tapi kalau tidak sambungkan dengan ibadah, insya Allah tidak akan pernah nyambung antara anak dengan orang tua. Sebagaimana orang tua dulu mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak bisa menjadi betul-betul berkah setelah apa? Setelah mereka ikut dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya menyambungkan anak-anak dengan ibadah. Dan tanpa itu tidak akan pernah bisa terjadi. Coba yang dimuliakan Allah, Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan dan bisa menjadi uh, titik awal dari pedulinya kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin wabillahi taufik wal hidayah atau berdoa dulu al-Fatihah bil kabul wa tamami kulli mahmul mahabbat rasul wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah